Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah حول ولا قوة إلا illa billah بعد الحمد Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Insyaallah kita masuk pada poin yang kedua, permasalahan kedua dari tiga masail yang beliau bawakan yaitu annallaha la yarda ayushraka mahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Beliau katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ridha seandainya Allah disekutukan bersamanya atau dalam peribadatan baik yang dijadikan sekutu bagi Allah itu adalah malaikat yang terdekat atau yang dijadikan sekutu itu adalah nabi yang diutus oleh Allah swt dan inilah makhluk-makhluk suci yang dekat dengan Allah tentu terlebih dengan yang lain-lainnya lalu beliau menegaskan membawakan firman Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ahadan seluruh masjid adalah milik Allah dan jangan sekali-kali Anda menyeru selain Allah bersama Anda menyuruh Allah siapapun yang Anda seru. Para pemirsa yang dirahmati Allah Swt pada mukadimah yang kedua, poin yang kedua ini beliau ingin menegaskan setelah pada poin yang pertama beliau tegaskan bahwa kehidupan manusia dalam rangka untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Swt Lalu Allah menegaskan bahwa Allah mengutus seorang rasul yang jalan Rasul inilah satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah SWT dan surganya. Barang siapa menempuh jalan Rasul akan sampai kepada Allah dan surganya Allah. Barang siapa yang dia tidak menempuh jalan Rasul, menyelisihnya, mendurakainya, maka dia akan akan diantarkan ke neraka dan hanya akan mendapatkan murkanya Allah SWT. Kemudian para poin yang kedua ini yang sangat penting untuk kita fahami bahwa ketahuilah Wahai orang-orang mereka telah berjalan di atas jalan Rasul. Yang mereka telah berdiri dan berjalan di atas jalan Rasul. Yang seharusnya jalan ini akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu taala. Pegangi kunci yang harus Anda miliki yang apabila Anda tidak memiliki kunci ini maka akan menjadi sia-sia walaupun Anda telah berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kunci tauhid. Perlu kita kembali tegaskan bahwa seorang walaupun dia telah salat, walaupun dia telah puasa, walaupun dia telah zakat, walaupun dia telah haji berkali-kali, dan walaupun dia memiliki kebaikan-kebaikan yang baik yang banyak, akan tapi seandainya ternyata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka seluruh kebaikan yang telah dia bangun akan hancur binasa akan menjadi perkara yang sia-sia yang dia tidak akan mendapatkan apapun faidah dari kebaikan yang telah dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip penting yang harus kita ketahui. Allah menegaskan bahwa agama Allah adalah agama yang murni. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni. Allah tidak senang dan Allah tidak suka dan Allah tidak ridha apabila Allah disekutukan siapapun yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu taala. Allah tidak mengendaki kita hanya beribadah kepada Allah. Akan tapi yang Allah kendaki adalah bagaimana kita mempersembahkan totalitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu taala. Ingatlah baik-baik para pemirsa yang rahmati Allah, apa yang ada pada kaum Quraisy, apa yang ada pada masyarakat musyrikin Quraisy. Mereka bukan masyarakat yang ateis. Mereka masyarakat yang mengenal Allah Subhanahu taala. Seandainya kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu taala. Bukan masyarakat yang mereka kafir dalam pengertian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Bahkan mereka masyarakat selain mengakui Allah, mereka memiliki berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Mereka berhaji setiap tahun. Mereka bertawaf di Ka'bah. Bahkan bagaimana talbiyah mereka talbiyah yang hampir mirip dengan talbiyah kita hanya ada tambahan yang fatal. Labbaika labbaika la syarikalak illa syarikan huwalak. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Engkau menguasainya dan mereka tidak menguasaimu. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah. Bahkan saat mereka itu dalam keadaan terjepit, doa mereka tulus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahu din. Falamma najawm ilal bari idahum yusyrikun. Tatkala mereka berlari di, berlayar di lautan, kemudian ombak mengepung mereka. Wa idza ghasyati maujun kadhulal. Dan ketika mereka dikepung oleh ombak bagaikan ya ini gelombang lautan. Mereka saat yang terjepit seperti ini apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlisin lahudin. Mereka benar-benar memurnikan, mengikhlaskan ibadah mereka semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu taala. Akan tapi kalau mereka telah selamat ke daratan bagaimana? Falamma najaum ilal bari idahum yusyrikun apabila mereka telah selamat di daratan, mereka pun kembali menyekutukan Allah Subhanahu taala. Mereka memiliki doa. Mereka berdoa kepada Allah, akan tetapi doa yang mereka sekutukan pula kepada selain Allah. Mereka sudah mengenal Allah, mereka sudah beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Akan tapi mereka masih diperangi oleh nabi dan dikatakan kafir musyrik. Letak kuncinya adalah mereka walaupun telah beribadah kepada Allah, tetapi mereka sekali lagi walaupun telah beribadah kepada Allah akan tapi bersama itu mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu Mereka berdoa kepada Allah dan mereka berdoa kepada Lata dan Uzza. Mereka mempersembahkan pula kepada Lata dan Uzza. Maka ibadah yang disekutukan, ibadah yang dicabangkan kepada selain Allah, sungguh Allah tidak ridha. Allah la yardha ayusraka mahu fi ibadati. Allah tidak suka dipersekutukan bersama Allah ahadun siapapun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik yang dijadikan sekutu adalah malaikat yang terdekat ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tegaskan ayat yang beliau bawakan yakni firman Allah Subhanahu wa taala wa annal masajida lillah semua tempat sujud dan semua anggota sujud kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Lalu Allah tegaskan, perhatikan baik-baik tentang ayat ini, fala tad'u ma'allahi ahadan. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian berdoa bersama Allah berdoa pula kepada selain Allah siapapun mereka. Para ulama terangkan ada dua keumuman yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Keumuman yang pertama yaitu fala tad'u. Allah Subhanahu wa taala menolak adanya berbagai macam bentuk persembahan. Persembahan apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada 100 jenis peribadatan kepada Allah, seandainya saja ada seratus jenis peribadatan kepada Allah. Lalu Anda telah mempersembahkan sembilan puluh sembilan ibadah kepada Allah. Dan ada satu jenis ibadah yang Anda persembahkan kepada selain Allah. Oh Allah tidak rida. Ahadan. Allah menolak siapapun yang dijadikan sekutu bagi Allah. Ahadan akhirah memiliki faedah umum. Bersifat umum siapapun sehingga Allah tidak ridha. Siapapun yang diangkat sekutu bagi Allah Subhanahu taala. Kauman yang kedua ini adalah Allah menolak apapun atau siapapun yang disembah yang diberikan kepadanya persembahan. Oleh karena itulah disinilah pentingnya di antara catatan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma ketika beliau memberikan penegasan pada kalimat Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar semata-mata mereka beribadah kepada Allah, kepada kepadaku. Kata sahabat Ibnu Abbas, makna liyabuduni ay liyuwahiduni. Agar mereka mentauhidkanku. Agar mereka mengesakanku dalam ibadah. Maka penegasan beliau ini sangat penting bahwa bukan hanya semata-mata manusia agar menunjukkan bahwa dia telah beribadah kepada Allah, akan tapi yang tertuntut adalah bagaimana manusia totalitas memberikan totalitas ibadahnya hanya untuk Allah Swt. Selain Allah dan yang tidak memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat tidak layak disembah. Sedangkan yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah tidak layak disembah sama sekali, baik itu malaikat atau nabi atau wali atau yang lainnya, karena mereka semuanya makhluk. Maka Allah tegaskan kalimat tauhid dengan ungkapan la ilaha illallah. Allah menolak adanya segala jenis sesembahan kecuali sembahan yang hak itu hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita memiliki pemahaman yang benar tentang tauhid dan memberikan taufik kepada kita untuk mewujudkan kehidupan orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Semoga manfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada masalah yang ketiga dari tiga permasalahan yang beliau angkat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.